baik sampai akhir zaman. Jadi sekalian para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tentang firman Allah swt tentang iblis yaitu fabi bi'izzatika la ajma'in. Kita lanjutkan masih tentang penyebutan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Berkata al-muallif rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qawlihi tabaraka tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram wa qawlihi fa'budhu wasqadir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan firman Allah kata beliau, Tabarak yang berbarakah Ismu Rabbika Dil Jalali wal Ikram Nama Rabbu yang memiliki keagungan dan pemuliaan Wa qawlihi dan juga firmannya Yang artinya maka adalah engkau Menyembah dia dan bersabar di dalam beribadah kepadanya tahukah engkau sesuatu yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal dan Allah berfirman yang artinya dan dia tidak memiliki sekutu dan Allah mengatakan yang artinya maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui Ayat yang pertama adalah firman Allah Tabaraka smu rabbika Dil Jalani wal ikram dan tabarak tabarak diambil dari kata al barakah dan maksud dari barakah adalah ziyadatul khair wa dawamuhu tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut tabaraka ismu rabbik. Nama Allah adalah Tabarak yaitu penuh dengan kebaikan dan langgeng kebaikan tersebut. ismu rabbik Dil jalali wal ikram yang memiliki al-jalal. Dil jalal artinya adalah sahibu al-azamah yang memiliki keagungan, yang memiliki kebesaran wal ikram dan juga memiliki pemuliaan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah memiliki al-jalal. Dan maksud dari al-jalal adalah al amamah yaitu kebesaran. Oleh karena itu seorang muslim menetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah memiliki al-jalal yang maknanya adalah kebesaran. Demikian pula al-ikram Allah SWT memiliki sifat al-ikram yang artinya adalah pemuliaan. Ada yang memaknai mengartikan bahasanya Allah adalah Dhul Ikram, maksudnya adalah Allah ahlul Ayyukram. Allah SWT berhak untuk dihormati. Allah SWT berhak untuk dimuliakan. Karena Allah SWT memiliki nama-nama yang husna dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Sehingga Allah SWT Dhul Ikram ada yang memaknai maksudnya adalah yang berhak untuk dimuliakan dan diagungkan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya maknanya Allah memiliki pemuliaan bahwasanya Allah yukrimu ibadahu al-mu'minin. Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Dimuliakan mereka dengan hidayah, dimuliakan mereka dengan derajat yang tinggi, dimuliakan mereka dengan pertolongan dari Allah swt. Sehingga Allah SWT adalah Dhul Ikram, ada yang memaknai, maksudnya adalah Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman. Dan dua makna ini benar. Jabarak adalah maknanya adalah yang bertambah kebaikannya dan langgeng kebaikannya. Dan Allah mensifati namanya dengan Tabaruk. Artinya nama Allah SWT adalah nama yang banyak membawa kebaikan dan kebaikan ter ter tersebut terus menerus ada dan langgeng. Allah SWT mensifati namanya dengan tabarak dan ini menunjukkan bahasanya nama Allah adalah nama yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan. Orang yang menghafal nama Allah dan dia mengetahui maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari makna-makna dari nama-nama Allah SWT maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan tersebut sebagaimana datang di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang ihsa mengihsa nama-nama Allah dan makna dari ihsa adalah menghafal mengumpulkan nama-nama tersebut kemudian menghafal nama-nama tersebut berdoa dengan nama-nama tersebut dan mengamalkan isinya. Mengetahui bahasanya Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dia amalkan. Menjadi seorang mukmin yang tidak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mengetahui bahasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka dia menjadi orang yang beriman yang tidak putus asa dari rahmat Allah karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini namanya mengamalkan Asmaul Husna. Orang yang demikian maka dijanjikan di dalam hadis akan masuk ke dalam surga. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang mengihsa 99 nama tersebut maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Dan ini adalah bagian dari berkahnya nama Allah SWT. Orang yang mengihsanya, menghafalnya, kemudian dia mengetahui maknanya, mengamalkan isinya, berdoa dengannya, maka Allah jadikan ini sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam ke dalam surga. Belum kebaikan-kebaikan yang lain yang dia dapatkan selama di dunia. Ketika seseorang mengenal dan memahami nama-nama Allah SWT, maka dia akan mendapatkan istiqomah di dalam kehidupannya. Tenang di dalam kehidupannya. Ketika mengetahui bahwasanya Allah SWT Al-Wakil dan bahwasanya Allah SWT adalah Maha Penolong, maka dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dan dia adalah ni'mal wakil sebaik-baik dan yang menolong. Ketika mengetahui bahwasanya Allah adalah Al-Hayy yang Maha Hidup yang tidak disertai dengan kematian. Demikian pula tidak disertai dengan tidur atau rasa ngantuk. Maka dia tenang di dalam kehidupan dia sehari-hari karena dia merasa bertawakal kepada zat yang maha hidup yang sewaktu-waktu dia meminta pertolongan kepadanya maka Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Wa tawakkal 'alal hayyil la yamut. Hendaklah engkau bertawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan meninggal. Ini adalah termasuk di antara berkah nama Allah SWT. Ya, demikian pula termasuk di antara berkah nama Allah yang seseorang ketika menyebut nama Allah pada keadaan-keadaan tertentu maka Allah SWT akan melindungi dia. Sebagaimana ketika seseorang akan keluar rumah maka dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan orang yang mengatakan zikir ini disebutkan di dalam hadis maka dia akan dijaga dan akan dicukupi, dijaga dari setan dan juga dijaga dari musibah dan seluruh kejelekan. Demikian pula dia akan dicukupi, yaitu dicukupi oleh Allah swt. karena dia telah bertawakal dan diantaranya adalah karena dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah termasuk makna dari berkahnya nama Allah Tabarakasmu Rabbik Dzil Jalali wal Ikram. Sungguh telah berbarakah banyak kebaikannya nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan. Wa qawlihi dan juga firman Allah fa'budhu wastabir ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya maka dalam engkau beribadah kepadanya beribadahlah kepada Allah wastabir ibadatihi dan dalam engkau bersabar wastabir artinya adalah sungguh-sungguh bersabar ibadatihi ketika engkau dalam keadaan beribadah kepada Allah dan ini menunjukkan kepada kita perintah yang pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya mengisahkan Allah di dalam ibadah. Fa'bud Allah wa la ta'bud Allah. Sembahlah Allah dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Ini makna dari fa'budhu. Janganlah engkau hanya menyembah kepada kepada Allah. Dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perintah untuk bertauhid dan mengisahkan Allah di dalam ibadah. Perintah yang kedua, wastabir li ibadatihi. Hendaklah engkau bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Karena yang namanya ibadah, ya terkadang di sana ada al-masyaq, yang di sana ada kesusahan, di sana ada beratnya. Seorang muslim diperintahkan untuk istabir, hendaklah engkau bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Demikian pula orang yang ingin mengisahkan Allah di dalam ibadah, maka di sana sering ada tantangan, sering ada gangguan, terutama dari orang-orang yang ingin menyekutukan Allah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim ingin mengisahkan Allah di dalam ibadah dan ingin istiqomah tidak mau menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah dan juga menasihati orang lain supaya meninggalkan kesyirikan dan supaya mentauhidkan Allah di dalam ibadah maka sering dia mendapatkan gangguan. Dianggap dia adalah orang yang tidak mencintai orang-orang yang soleh. Atau dianggap dia adalah orang yang tidak menghormati nenek moyang dan seterusnya. Padahal dia maksudnya adalah ingin menunaikan perintah Allah SWT yaitu mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Tidak mau menyerahkan sedikit pun, secuil pun ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, baik kepada seorang nabi, baik kepada seorang malaikat maupun kepada orang-orang yang yang soleh. Karena mereka adalah selain Allah Azza wa Jal. Dan ini juga butuh kesabaran yang kita di dalam menegakkan tauhid, menjaga tauhid kita dan menjauhi kesyirikan perlu kesabaran. Ya di sana ada cacian, di sana ada omongan yang tidak baik. Bahkan terkadang ya sampai gangguannya kepada masalah fisik Allah mengatakan wastabir li ibadati dan engkau bersabar ya di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mengisahkan ya Allah Azza wa Jal. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu selain Allah yang sebanding dengan Allah? Apakah kamu tahu? Dan ini adalah pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Kenapa kita disuruh menyembah kepada Allah? Dan mengapa kita diperintahkan untuk bersabar di dalam beribadah kepada Allah dan jangan sampai kita melenceng kemudian menyerahkan ibadah kepada selain Allah karena tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah mengatakan setelah memerintahkan kita beribadah hanya kepadanya dan memerintahkan kita untuk bersabar, Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu di sana ada sesuatu yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur alam semesta. Adakah yang seperti Allah? Dan ini adalah pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Artinya tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam zatnya, tidak ada yang serupa Allah dengan dengan eh, di dalam af'alnya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada sesuatu yang sebanding dan serupa dengan Allah dan sekali lagi maknanya adalah pengingkaran berarti tidak ada di sana sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau demikian berarti jangan sampai seseorang memalingkan sebagian ibadahnya kepada selain selain Allah karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti hanya menyembah kepada Allah dan bersabar di dalam menyembah kepada Allah bagaimanapun keadaannya sampai kita meninggal meninggal dunia. Dan ini adalah uh, di antara faedah yang bisa kita ambil yang namanya ibadah itu adalah sampai akhir. Ya, sampai akhir. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian yang mereka mengatakan bahwasanya seseorang apabila sudah sampai derajat ma'rifah atau sampai derajat yakin, maka dalam keadaan demikian tidak lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah merasa mengenal Allah berarti sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat berarti sudah tidak perlu beribadah kepada kepada Allah. Allah mengatakan wasbir li ibadatihi. Hendaklah engkau bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Ini Allah ucapkan kepada nabinya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang lebih tinggi eh, derajatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, yang sangat mengenal Allah, sangat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, "Wastabir li ibadatihi." Hendaklah engkau bersabar dalam beribadah kepada Allah. Engkau bersabar sampai meninggal dunia. Jadi seseorang semakin dekat dengan Allah, justru semakin baik ibadahnya kepada Allah SWT. Semakin dia menjalankan perintah Allah, dan semakin dia menjauhi larangan larangan Allah. Bukan seperti sebagian yang mengaku dirinya dekat dengan Allah kemudian meninggalkan perintah Allah. Datang perintah untuk sholat dia tidak mengerjakan sholat. Datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan dalih maksudnya dia adalah seorang wali di antara wali-wali Allah sudah sampai derajat makrifat sehingga tidak perlu melakukan itu semua. Yang melakukan itu semua katanya adalah orang yang masih syariat masih rendah tingkat tingkatannya. Ini adalah termasuk talbis dari iblis. Ini adalah termasuk godaan setan dan usaha setan untuk menyesatkan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mencapai derajat yang tinggi di dalam ubudiyah, tapi Allah SWT mengatakan kepada beliau wastabir ni ibadatihi. Dalam engkau bersabar di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. Jadi maksud dengan sekufu di sini adalah sebanding. Dan ini adalah pengingkaran dari Allah swt. Ia ya pengingkaran adanya sekutu yang sebanding dengan Allah Azza wa Allah swt tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam rububiyahnya. Demikian pula di dalam asma dan juga sifatnya. Oleh karena itu kalau demikian maka la yu'badu illallah. Kalau demikian, kalau Allah tidak ada yang menyerupai di dalam rububiyah dan tidak ada yang menyerupai Allah di dalam asma dan dengan sifatnya, berarti tidak boleh seseorang beribadah kecuali kepada Allah SWT. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah dan ini mengharuskan seorang muslim untuk mengisahkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah engkau atau kalian menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Artinya menganggap di sana ada sesuatu yang serupa dan sebanding dengan Allah Azza wa kemudian disembah dan menyerahkan ibadah kepada tersebut mengakui atau meyakini bahwasanya sebuah patung atau seseorang bisa menciptakan selain selain Allah azza wajalla atau meyakini bahwasanya matahari bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Makanya adalah meyakini adanya roh yang memiliki rububiyah selain Allah azza wajalla dia sembah uh, eh, disembah selain Allah. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Itu yang disembah selain Allah. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali kecuali Allah. Kalian sudah tahu. Ya wa antum ta'lamun. Ya, sedangkan kalian sudah mengetahui, artinya mengetahui tidak ada yang melakukan itu semua kecuali kecuali Allah. Kalau kalian sudah tahu, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah azza wajalla. Ya dan sebelumnya ayat eh, ayat sebelumnya Allah mengatakan ya ayuhan nas. Ya dan ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah mengatakan ya ayuhan nas "U'budu ربكم الذي خلقكم wal من قبلكم لعلكم تتقون. tattaqun." Wahai manusia kata Allah. Ya Allah memanggil seluruh manusia. Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. U'budu rabbakum. Hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladhi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Sifatnya yang pertama, Rob tersebut yang hendaknya kalian sembah, yang pertama dia adalah Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladhina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat yang pertama dan juga kedua, Rob tersebut yang berat kita sembah adalah yang menciptakan diri kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum sebelum kita. Kalau tidak menciptakan jangan disembah siapapun dia. Bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kesaktiannya, kalau dia tidak menciptakan kita, maka jangan disembah. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Yang dia telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasha, yang telah menjadikan bumi ini terhampar mendatar. Maka inilah yang berhak untuk disembah. Yang tidak menjadikan bumi menjadi terhampar jangan disembah. Kemudian menjadikan langit wasama'a bina'a, menjadikan langit seperti, eh, seperti bangunan. Menjadikan langit seperti bangunan yaitu bangunan yang kokoh. Dialah yang berhak untuk disembah. Wa anzala minas samai ma'an dan dialah yang telah menurunkan air dari langit. Yang tidak menurunkan air dari langit maka jangan disembah. Wa anzala wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dialah yang telah mengeluarkan thamarat yang mengeluarkan rezeki dari bumi ya mengeluarkan tanam-tanaman, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum sebagai rezeki bagi kalian. Maka kemudian Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya yang melakukan itu semua adalah Allah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian yang menjadikan bumi terhampar, menjadikan langit bangunan, yang menurunkan air dari langit dan juga menumbuhkan tanam-tanaman dari bumi. Kalian tahu bahwasanya yang melakukan itu semua adalah adalah Allah. Kalau kalian tahu, berarti jangan kalian yang jadikan di sana sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan kita terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla ini mengajak kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Jadi kalau sudah yakin, tidak ada yang mencipta selain Allah dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah, maka jangan sampai kita menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau tepatnya orang-orang musyrikin Quraisy ada apa dengan mereka? Mereka dahulu meyakini bahwasanya Allah mencipta dan meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dan meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tetapi ketika datang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya ayuhan nas la ilaha illallah wahai manusia katakanlah la ilaha illallah ya yang artinya Eh, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Sembahlah hanya kepada Allah saja. Mereka sombong dan tidak mau mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tahu bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tetapi ketika disuruh hanya beribadah kepada Allah, mereka enggan. Tidak mau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat ini, berarti tidak boleh beribadah kepada selain selain Allah. Sementara mereka masih menyerahkan ibadahnya kepada Uzza, kepada Al-Manah, kepada Hubal, kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahasanya orang-orang musyrikin dahulu yang mereka di dalam masalah rububiyah mereka juga meyakini bahasanya Allah yang mencipta, meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki, dan meyakini bahasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah SWT mengabarkan dan Allah SWT adalah asdaqul qailin. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Dan seandainya aku bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Dan di dalam ayat yang lain, seandainya aku bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? La yaqulunna Allah, niscaya mereka mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang menciptakan langit adalah Hubal. Yang menciptakan bumi adalah Al-Manah yang menciptakan kami adalah Uzza. Tidak ada yang mengatakan demikian. Semuanya mengatakan Allah. La yaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang menyelisih. Menunjukkan bahasanya mereka meyakini bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit dan juga bumi. Demikian pula di dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka kaummu, may yarzuqukum minas samai wal ard. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Minas samai wal ard, baik dari langit maupun dari bumi, dari langit adalah hujan. Dari bumi Allah mengeluarkan tanam-tanaman, mengeluarkan bahan tabang dan seterusnya. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh? Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian wahai kaumku dari langit maupun dari bumi? Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a Ataukah siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur seluruh urusan ini? Tanyakan kepada mereka apa yang mereka jawab. Fasayaquluna Allah, Misalnya mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun. Kalau demikian, kalian mengakui bahasa yang mencipta adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Masih menyekutukan Allah di dalam ibadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan kita, keimanan kita bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Dan tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah mengharuskan diri kita untuk hanya menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan di dalam Al-Quran, Zalikumullahu Rabbukum. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian adalah Rabb kalian. Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian adalah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'budu maka adalah kalian menyembah hanya kepada dirinya keyakinan kita bahwasanya Allah yang khaliqu kulli syai' yang menciptakan segala sesuatu mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian seorang yang beriman dan seorang muslim dia konsekuen dengan keyakinannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang mereka mengaku mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla tetapi ketika disuruh mengisahkan di dalam ibadah mereka tidak mengisahkan Eh, ibadahnya hanya kepada Allah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy apabila dikatakan kepada mereka didakwai dan diajak untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong. Wayakulun kemudian mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan ya Tuhan Tuhan kami lisha irid majnun? Hanya karena tukang syair yang gila menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah azza wajalla. Ya adapun seorang muslim maka seperti yang tadi kita sampaikan dia konsekuen dengan keyakinannya Apabila sudah meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, maka abadan dia tidak akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT apapun yang terjadi. Ya. Baik. Sehingga Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah swt, wa taala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah Yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Di dalam ayat ini yaitu di dalam surat Al-Baqarah juga Allah swt menyebutkan bahasa di antara manusia di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah yaitu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dan inilah yang dimaksud dengan kesyirikan. Mengambil sekutu-sekutu, menjadikan di sana sekutu-sekutu bagi Allah. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut. Sesembahan-sesembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Artinya mereka menyamakan cintanya. Ya, cinta mereka kepada selain Allah disamakan dengan cintanya kepada kepada Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam mahabbah. Mereka masih meyakini Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan juga menciptakan mereka. Tetapi ketika di dalam mahabbah, di dalam mencintai dan di dalam bagian dari ibadah, mereka menjadikan cinta mereka kepada Allah sama dengan cintanya kepada kepada Allah. Dan ini adalah termasuk syirik. Adapun orang-orang yang beriman, maka cinta mereka adalah dan yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta ibadah, cinta yang merupakan ibadah tersebut hanya mereka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta yang diiringi dengan tadallul cinta yang diiringi dengan merendahkan diri di hadapan Allah cinta yang diiringi dengan ta'zim pengagungan kepada Allah maka ini adalah cinta ibadah cinta yang seperti ini orang-orang beri, orang-orang beriman hanya mereka serahkan cinta tersebut hanya kepada Allah dan tidak diserahkan kepada selain Allah azza wajalla ya wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang mereka menyekutukan Allah di antaranya ada di dalam masalah mahabbah yaitu mencintai sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah azza wajalla. Adapun orang-orang beriman maka mahabbah yang merupakan ibadah tersebut dia hanya serahkan kepada Allah azza wajalla dan tidak dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وكبره تكبيرا dan katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak bagi dirinya dan dia tidak memiliki sekutu fil mulk di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh dan Allah tidak memiliki sesuatu yang dia cintai karena butuh dengan sesuatu tersebut wa kabbirhu takbira dan dalam engkau mengagungkan dia dengan sebenar-benar takbir dengan sebenar-benar pengagungan wa qulil hamdulillah dan katakanlah alhamdulillah yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah segala puji. Ya karena al di sini adalah lil istighraq yang maknanya adalah mencakup semuanya. Segala jenis pujian. Katakanlah bahasanya segala puji hanyalah milik Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT dialah yang dipuji karena memiliki nama dan juga sifat. Dan Allah SWT dipuji karena Allah SWT yang telah memberikan seluruh kenikmatan Allah yang telah memberikan seluruh kenikmatan dan dialah Allah SWT yang memiliki nama-nama yang husna dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi sehingga Allah dipuji dan kalau yang demikian kita tetapkan maka ini mengharuskan kita konsekuensinya adalah kita menafikan dari Allah seluruh sifat yang tidak sempurna karena sifat kesempurnaan semuanya kita tetapkan bagi Allah Adapun sifat yang tidak sempurna dan sifat yang merupakan kekurangan dan juga cacat maka ini kita nafikan dan kita ingkari dari Allah Azza wa Jalla. Wa alhamdulillah lam yattaqid walada yang tidak menjadikan di sana anak. Itu yang tidak memiliki anak. Dan ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka meyakini bahasanya malaikat adalah banatullah Malaikat adalah anak-anak wanita bagi Allah Azza wa Jal. Demikian pula bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan juga bantahan bagi orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam adalah anak Allah. Allah mengatakan lam yattakhidh walada. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil di sana anak. Baik Uzair ataupun Isa ataupun Eh, malaikat dan, semuanya Allah SWT tidak mengambil anak walam lam yattakhid walada dialah Allah SWT yang tidak mengambil anak karena sesuatu yang mengambil anak anaknya berarti dia memiliki keserupaan dengan orang tuanya padahal Allah SWT tidak ada yang serupa dengan Allah laisa kamitsli syai tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah mengatakan lam yalid walam yulada tidak kufuan ahad. Dialah Allah SWT yang tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Lam yattakhid walada walam yakul lahu syarikun fil mulk. Demikian pula Allah tidak memiliki syarik. Tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya. Kerajaan, langit dan juga bumi yang ada di atas maupun yang ada di bawah semuanya adalah kekuasaan Allah, Allah yang telah menciptakan dan Allah yang yudabbir, Allah yang mengatur semuanya. Ya, baik tenggelamnya, baik terbitnya, baik bergeraknya maupun diamnya maka tidak ada yang luput dari pengaturan Allah Azza wa Jal. Walam yakul lahu syarikun fil muluk Tidak ada yang membantu Allah di dalam mengurus kerajaannya. Karena Allah SWT adalah Al-Ghani, Al-Qadir. Allah SWT maha kaya, tidak butuh dengan yang lain. Dan Allah SWT Al-Qadir yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kitalah yang butuh dengan Allah. Adapun Allah SWT, maka dialah Al-Ghani, Al-Qadir, As-Samad, Allah SWT menciptakan kerajaan langit dan juga bumi dan Allah SWT tidak butuh dengan sekutu di dalam mengatur kerajaannya. Walam yakullahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyun minadzul. Demikian pula Allah tidak memiliki wali min minadzul yang Allah SWT mencintai wali tersebut. min Minadzul karena butuh dengan wali tersebut. Allah SWT menjadikan di sana aulia orang-orang yang Allah cintai, tetapi Allah mencintai mereka bukan karena butuh dengan mereka atau memiliki hajat kepada kepada mereka. Bahkan mereka lah yang butuh kepada Allah Azza wajalla Adapun Allah mencintai wali-walinya maka Allah tidak yang mencintai wali-wali tersebut dan Allah tidak butuh dengan mereka. Mereka lah yang butuh dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian fukara kepada Allah, kalian fakir kepada Allah. Bagaimanapun kayanya kalian, bagaimanapun kalian memiliki segalanya di dunia ini, maka kalian tetap sebagai fukara ilallah. Kalian adalah tetap butuh kepada Allah SWT. Kekayaan yang kalian miliki tidak akan tetap kecuali Allah yang menjaganya. Pengawal yang kalian miliki tidak akan tetap kecuali Allah yang menjaganya. Berarti kalian masih tetap butuh dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang al-ghani yang maha kaya, tidak butuh dengan yang lain. Dan di antara nama Allah adalah Al-Qayyum. Alladzi qama bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum yang mandiri, yang tidak butuh dengan yang lain. Adapun hamba, adapun makhluk, maka dia sangat butuh dengan Allah tidak mungkin ya mata sekalipun kita lepas dari pertolongan dan juga kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan wakabbirhu takbira dan dalam kau mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini adalah perintah bagi kita semua untuk takbir yaitu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan di antara pengagungan kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah dan termasuk penghinaan kepada Allah adalah seseorang mengambil sesembahan kepada selain Allah. Yang mengambil sesembahan selain Allah. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Azza wa Seakan-akan di sana ada sesuatu yang serupa dengan Allah di dalam kemampuannya. Ya, jadi bentuk takdir yang paling tinggi adalah seseorang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ya, kalau setiap hari kita bertakbir, Ya setiap ketika, ketika kita sholat Setelah sholat kita juga bertakbir Maka adalah seorang muslim Yang konsekuen dengan takbirnya ini Ya dan diantara bentuk pengagungan kita kepada Allah Adalah kita mengisahkan Allah di dalam ibadah Ini adalah diantara bentuk takbir Pengagungan kepada Allah Jadi pengagungan bukan hanya dengan lisan saja Bukan hanya dengan hati saja Tetapi juga dengan amal perbuatan Nah Kemudian Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah kerajaan dan bagi dan baginya lah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap yang ada di langit dan juga yang ada di bumi maka mereka bertasbih kepada Allah. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih untuk Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jal. Seluruh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi mereka bertasbih melihat kebesaran Allah. Melihat keagungan Allah Azza wa Jal. Mereka mengagungkan Allah dan mereka bertasbih. Jadi dimaksud dengan tasbih adalah menyucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan. Mensucikan Allah dari seluruh sifat cacat. Yusabbihu artinya adalah menyucikan Allah, menafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan. Dan di antaranya adalah mentasbih, ya, mengucapkan tasbih, menyucikan Allah dari sekutu. Yang menyucikan Allah dari sekutu, bahwasanya Allah tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Dan ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu bertasbih untuk Allah. Tetapi tidak kita ketahui bagaimana tasbihnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidak ada sesuatu kecuali dia yusabbihu bihamdi, dia bertasbih dengan memuji Allah. Jadi bertasbih artinya adalah menafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan bihamdihi dan dia iringi dengan memuji Allah yaitu mensifati Allah dengan seluruh sifat kesempurnaan. Tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah azza wajal. Walakin la tafqahuna tasbihahum akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih. Ini harus kita yakini bahasanya al-jamadat, ya barang-barang yang mati, benda-benda mati mereka bertasbih untuk Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya lah seluruh kerajaan. Kerajaan langit dan juga kerajaan bumi adalah milik Allah. Tidak ada selain Allah yang menguasainya. Walahul hamdu demikian pula pujian. Ya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan ini adalah isbat di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qadir dan bahasanya Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah. Baik, satu ayat lagi. Allah SWT mengatakan Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ولم wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira Allah mengatakan yang artinya bertabarak berbarakah zat yang telah menurunkan Al-Furqan itu Al-Qur'an ala abdihi kepada hambanya supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan dia tidak menjadikan sekutu dan dia tidak menjadikan anak dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya dan menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkan dengan sebenar-benar takdir Allah mengatakan tabarakalladzi nazzalal furqan berbarokah. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, tabarok nah, artinya adalah berbarokah. Yaitu yang banyak kebaikannya dan langgang kebaikannya, banyak kebaikannya. Dan seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat, di bumi dan juga di langit ini semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Berbarokah zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah tabaruk yang telah menurunkan Al-Furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Qur'an. Dinamakan dengan Al-Furqan dan nama lainnya adalah Al-Furqan karena dia yufarriq bainal haqqi wal batin Dia memisahkan antara yang benar dan juga yang batin. Barang siapa yang samar bagi dirinya mana yang salah dan juga mana yang benar, maka dalam dia kembali kepada Al-Quran. Karena disitulah dia akan tahu mana yang hak. Kalau itu sudah Allah ikrar dan Allah tetapkan, maka itu adalah yang benar. Tapi kalau itu diingkari oleh Allah dan dilarang, maka itu adalah salah. Al-Quran adalah Al-Furqan. Dia adalah pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Antara yang salah dengan yang benar. Antara yang sesat dengan yang yang benar. Barang siapa yang ingin diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. Dan di antara kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada hadis. Karena hadis-hadis Nabi SAW di antara fungsinya adalah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa sesuatu yang mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana yang dia minta di dalam sholatnya, maka adalah dia kembali ya kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil dan memahami Al-Quran dan hadis tersebut dengan pemahaman generasi yang paling baik yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Karena mereka lah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan pemahaman mereka dikontrol oleh Allah Swt dan mereka langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang paling baik. Tidak ada pemahaman yang lebih baik daripada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ala abdihi yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mensifati nabinya dengan al-ubudiyah yang disifati dengan hamba. Dan ini adalah syaraf, ini adalah kemuliaan bagi seseorang disifati oleh Allah sebagai seorang hamba. Jadi seseorang semakin dia menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan semakin dia mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, maka Allah semakin mengangkat derajatnya. Semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin dia butuh dan merasa dirinya butuh dengan Allah, maka semakin Allah tinggikan derajatnya. Di sini Allah SWT menguji Nabi Muhammad SAW yaitu dengan menyebutnya sebagai seorang hamba dan ini adalah sebuah kehormatan ya sebuah pemuliaan yang tidak terkira nikmatnya nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira supaya dia menjadi nadhir menjadi pemberi peringatan bagi seluruh lil 'alamin bagi seluruh alam dan ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus yang diturunkan kepada beliau Al-Quran dengan tujuan untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut manusia. Yang memberikan peringatan kepada manusia dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT yang isinya adalah perintah, isinya adalah larangan, isinya adalah kabar-kabar yang harus kita benarkan lil alamina nadhiran untuk seluruh alam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Al-alamin di sini mencakup jin dan juga manusia. Bukan hanya manusia saja, bahkan termasuk jin. Ya orang yang hidup dan diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, maka diharuskan dia untuk beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapapun dia, ya baik orang-orang musyrikin maupun orang-orang ahlul kitab yang mengaku bahasanya mereka beriman dengan Nabi sebelumnya kalau sudah diutus Nabi SAW, maka mereka harus beriman dengan Nabi SAW dan mengikuti agamanya. Demikian pula jin. Apabila mereka mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan diutusnya Rasulullah SAW, maka diharuskan mereka untuk beriman dengan Nabi SAW. Ya, eh, eh, liyakuna lil nadira supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum tertentu. Ya tidak seperti Nabi Musa yang hanya di diutus kepada Bani Israel, Soleh yang hanya diutus kepada Samud, Hud yang hanya diutus kepada Ad, Nuh yang hanya diutus kepada kaumnya. Adapun Rasulullah SAW maka di antara kekhususan beliau yang tidak diberikan kepada yang lain beliau diutus untuk seluruh manusia. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan wa bu'itsu ilan nasi kafatan. Aku diutus untuk seluruh manusia semuanya. Ya, yang Arab maupun yang bukan Arab apabila mereka mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus ya mentaati beliau dan mengikuti agama beliau. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Yang zat tersebut yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi dan dia tidak menjadikan anak sebagaimana sudah kita sampaikan ayat yang lain walam yakul lahu syarikun fil mulk dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya di dalam kerajaannya wa khalaqa kulla syai' dan dia dialah yang telah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu takdira dan menentukan takdir dengan sebenar-benarnya. Dan ini menunjukkan ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha mulia bahwasanya Allah dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Bumi dan juga seisinya adalah milik Allah. Adapun yang diberikan kepada kita maka itu adalah amanah. Yaitu adalah amanah yang hanya sementara di tangan kita. Dan kelak akan ditanya oleh yang memiliki. Bagaimana kita menjalankan amanat tersebut? Apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kita gunakan sebagaimana mestinya yang Allah inginkan ataukah kita sia-siakan amanat tersebut? Alladzi lahu mulku samawati wal ard Dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga kerajaan bumi dan dia tidak mengangkat anak. Dan ini adalah bantahan seperti yang tadi kita sebutkan bagi orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah memiliki memiliki anak yang seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang musyrikin. Walam yakul lahu syarikun fil mulk dan dia tidak memiliki sekutu yang di dalam kuasanya karena Allah SWT adalah ala kulli syai'in qadir dan Allah adalah al-ghani yang maha kaya Allah SWT tidak butuh dengan yang lain. Wa khalaqa kulla syai' dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk bagi Allah Azza wa Jalla, siapapun dia. Dan ini merupakan dalil bahasanya Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita lakukan. Allah menciptakan kita dan dialah yang melakukan yang, yang menciptakan amalan yang kita amalkan. Allah yang menciptakan kita dan dialah yang menciptakan uh, tingkah laku yang kita lakukan. Wa khalaqa kulla dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ini adalah bantahan bagi sebagian golongan yang mereka mengatakan bahasanya amalan kita itu yang menciptakan diri kita sendiri. Amalan kita yang menciptakan adalah diri kita sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Padahal Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita lakukan. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian amalkan dengan takdir Allah. Dan juga dengan khalqullah dengan penciptaan Allah Azza wa Jal. Dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'atah." Sesungguhnya Allah yang menciptakan sesuatu yang mencipta dan juga apa yang dia lakukan. Allah menciptakan sesuatu yang melakukan demikian pula amalan yang dia lakukan pelakunya dan juga amalan yang dia lakukan itu yang yang yang menciptakan adalah Allah azza wajalla innallaha khaliqul kulli sani'in wa san'ata Allah SWT menciptakan semua pelaku dan juga apa yang dia lakukan. Jadi menunjukkan Bahasanya kita dan juga apa yang kita kerjakan ini adalah dengan penciptaan dari Allah Azza wa Jal. Baik. Itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan eh, tanya jawab seperti biasanya. Eh, ditulis di kertas dan disampaikan ke depan. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan disampaikan dengan bisa Nah. Salatu khairun Apakah dibaca pada adan yang pertama atau adan yang kedua, berapa jam lebih kuat? As-salatu khairun minan naum ini dibaca pada adzan yang kedua. Dibaca pada dibaca pada adzan yang kedua. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Adzan yang kedua inilah yang menunjukkan masuknya waktu salat. Ya adzan yang kedua inilah yang menunjukkan masuknya waktu salat subuh. Adapun adzan yang pertama tidak demikian ya sehingga orang yang mendengar adzan yang pertama maka masih boleh dia melakukan sholat tahajud demikian pula masih boleh untuk makan dan juga minum adapun apabila sudah dikumandangkan adzan yang kedua berarti menunjukkan sudah masuknya waktu sholat subuh tidak boleh seseorang yang makan dan, juga minum kalau uh, mau puasa. Demikian pula apabila dia bertahajud maka harus segera menghentikan tahajudnya. Sehingga sangat pas sekali ketika adzan yang kedua diucapkan as-salatu khairun minan naum, yaitu salat subuh. Ya, salat yang difardukan oleh Allah ini lebih baik daripada daripada tidur. Allah taala a'lam. Nah, apa hukumnya orang yang membangun ibadah untuk orang-orang musyrikin seperti membangun gereja misalnya atau membangun pura dan semacamnya tidak boleh seorang muslim melakukan yang demikian Allah SWT mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian bertawun bekerja sama di atas ya e, dosa dan juga permusuhan. Dan kufur dan juga kesyirikan adalah dosa dan ini adalah dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak boleh kita saling bertawan dengan orang lain yang untuk membangun ibadah, e, membangun tempat ibadah yang digunakan di situ ya untuk berbuat syirik dan kufur kepada Allah Azza wa Nah. Oh. antaranya adalah ujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan <clears throat> di dalam qasidah tersebut ada sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jadikan catatan. Kita harus hati-hati dalam mengucapkannya karena maknanya sangat berbahaya. <clears throat> Di antaranya adalah ucapan muallif atau pengarang qasidah ini dia mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwak inda hululil hadathil amami kemudian beliau mengatakan la inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami dia mengatakan memuji Nabi SAW dengan mengatakan ya akramal khalq wahai makhluk yang paling mulia Maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Sampai di sini benar. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyid waladi Adam. Dia adalah pembuka seluruh manusia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, Mali man aludhu bihi siwak tidak ada zat yang aku berlindung kepadanya kecuali dirimu. Tidak ada sesuatu yang aku berlindung kepadamu kepadanya kecuali dirimu inda hululi al hadatil amal. Ketika terjadi musibah yang besar. Dia mengatakan tidak ada tempat berlindung kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tentunya ini adalah berlebihan yang berhak untuk mendapatkan sifat seperti ini adalah Allah. Ya tidak ada yang bisa menyingkap musibah, menyingkap kesusahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita yang memberikan sifat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita hormati beliau dan kita yakini bahwa beliau adalah akramul khalq. Tetapi tidak boleh kita berlebihan sampai mensifati beliau seperti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menyingkap yang kurubat demikian pula masaib, musibah-musibah kecuali Allah Azza wajalla Sehingga ini adalah bagian dari guru yang harus kita hindari. Dan Rasulullah SAW mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul Janganlah kalian berlebihan kepadaku di dalam memuji Al-Iqra yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan ketika memuji Aisyah ibn Maryam sehingga mensifati beliau sebagai anak Allah. Maksudnya adalah baik yaitu ingin memuji siapa? Nabi Isa alaihissalam. Beliau berpesan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan ke, uh, kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan yaitu mu'alif, di dalam qasidah ini wa inna min judika dunya wa Dan sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan juga dharrahnya. Dharrah artinya adalah maksudnya adalah uh, akhirat. Di antara kedermawanan Rasulullah katanya adalah dunia dan seisinya ini demikian pula akhirat. Padahal kita tahu bahwasanya dunia dan akhirat adalah milik Allah. Ini adalah kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Bukan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Sesungguhnya milik kami lah akhirat dan juga dunia. Nah, tadi sudah kita sebutkan lahu mulkus samawati wal Ya Allah mengatakan dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Wa inna lana lal akhirata wal ula sesungguhnya bagi bagi kamilah milik kamilah akhirat dan juga dunia. Apabila kita mengatakan wa inna min judika dunya wa darataha berarti kita telah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat siapa? Dengan sifat Allah dan Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu. Dan kita tadi membaca firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Adakah yang serupa dengan Allah? Ya, oleh karena itu yang seperti ini harus kita hindari. Kemudian dia mengatakan yaitu muallif wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami dan termasuk di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfuz dan juga ilmu qalam dan ini meyakini bahasanya Nabi SAW mengetahui apa yang tulis semuanya di dalam lauhil mahfud. Termasuk di antaranya ya seseorang masuk surga atau masuk neraka. Ya termasuk ilmu gaib yang akan datang, yang telah lalu dan semuanya yang ada di dalam lauhil mahfud karena tertulis di dalam lauhil mahfud segala sesuatu sampai hari kiamat. Termasuk ya seseorang masuk ke dalam neraka atau dalam surga, simpulan masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Dia memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya di antara ilmu Nabi adalah apa yang ada di dalam Lauhil mahfud Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakanlah kepada mereka bahwasanya aku tidak mengetahui ilmu yang gaib. Nabi saw tidak mengetahui ilmu yang gaib kecuali apabila Allah beritahu ilmu gaib tersebut ya alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang ghaib dan Allah tidak memberitahu ilmu ghaib tersebut kepada seorang pun illa man irtada bir rasul kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul dan ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh apa yang ada di dalam lauhil mahfud. Ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada beliau, maka beliau tahu seperti kabar-kabar yang kisah-kisah umat yang terdahulu. Di ya, sebagian Allah kabarkan kepada beliau tanda-tanda hari kiamat sebagian dikabarkan kepada beliau tetapi tidak semua apa yang ada di dalam lauhul mahfuz dia ya, eh, Allah SWT beritahukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kita katakan ya hati-hati dengan pujian-pujian seperti ini Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh